956 Bintang Tenggara Semangat Musik Indonesia Selamat pagi sahabat Bintang, dimanapun Anda berada Setelah tadi Anda ditemani Dinda Soekarno di acara Bintang Pagi Menginspirasi Kini saatnya saya yang akan menemani Anda Untuk menyimak kembali kelanjutan drama radio serial Sabda Pandita Ratu Dan untuk hari ini tepatnya Sabtu 3 Mei 2014 Masih di episode yang ke-12 dengan judul Candi Suamwara Budura dari Jalan Raya 88 Jajak Banyuwangi, saya Arlan Hartono yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti jalannya cerita. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk Anggur Mahadewa Kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku. Matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan Lela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku Kakang Ken Aro. Bagaimana dengan kau Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit Diolah oleh Agung Bahrodi Didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Ivone Rose, dan lain-lain Teknik dan montase Ibing Arifin Dengan sutradara Dian Pertiwi Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Candi Suambara Budura. yang kau tertawakan konco taksopo? Aku merasa heran dan geli dengan apa yang kulihat. Apa yang membuatmu geli? Aku melihat hari ini adalah hari yang luar biasa. Ayah dan ibu bermuram durja. Kakang Poncowati babak belur. Endang berdatin habis menangis hingga matanya sebab. Kita semuanya menangis. Seolah-olah kita habis kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Seolah rumah ini terbakar sehingga kita kehilangan tempat untuk berteduh. Atau lebih pantas, kita baru saja dirampok habis-habisan. Benda-benda yang kita miliki, semuanya musnah. Padahal apa sih yang hilang? Hah? <laughs> Lucu sekali. Hanya karena Endang Rudati dinodai orang. Kita geger seperti ini. <laughs> Padahal, marilah kita menengok. Maksudku, aku ingin mengajak Kakang Poncowati, Kakang Poncobirowo, atau bahkan mungkin ayah. Apakah kita tidak pernah menodai gadis-gadis. Separat laknat kau poncotak soko. Eh, eh. Jangan! Jangan! Poncowati yang benar-benar marah, tersentuh dengan kasar pusat kendali kemarahannya, berusaha bangkit dari pembaringan, namun Kyai Rangganis dan Nyai Rengganis mencegahnya. Akan tetapi Poncowati terus berusaha untuk turun dari tempat tidurnya. Terhuyung-huyung dia berusaha berjalan, tapi terjatuh. Nyai Rangganis menubruknya. Endang Wardatin juga menubruknya. Maka meledaklah tangis kedua perempuan itu. Sudahlah, sudah. Kalian jangan bertengkar. Jangan bertengkar. Sudah Poncowati. Tak sokoh. andai kata tubuhku dalam keadaan sehat, tidak seperti ini. Tentu akan aku robek mulutmu yang telah rusak itu. Kau yang mempunyai mulut rusak di tubuh yang sudah pecat itu. Menodai gadis-gadis. Siapa yang menodai gadis-gadis? Aku tidak pernah melakukannya. Justru kaulah yang sering melakukannya. Pantas saja kau menganggap persoalan yang dihadapi Rudati adalah persoalan sederhana. Karena kau sudah biasa. Ayo, mendekatlah kemari. Mendekatlah kemari ke parat. Aku culek matamu. Sudah, sudah. Kalian bersaudara. Jangan bermusuhan seperti ini. Jangan bertengkar. Sudah. Jangan kakak. Kakak jangan bertengkar. Diam Batara. Kenapa? Kenapa aku harus menyaksikan keadaan yang seperti ini? Diam Batara. Sudah ya, sudah. Ayo, menangislah, menangislah semuanya. Hanya untuk menangisi sebuah keperawanan. Pergi, pergilah kau kakak Sang Soko. Oh, iya, iya, iya, iya, aku memang akan pergi. Ayo kakang Ponco Biro, kita tinggalkan ruangan ini. Kau jangan ikut-ikutan menjadi lelaki cengeng menangisi hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau perlu, ayo kita cari tua. Kita meriahkan apa yang menyimpan rumah kita ini dengan minum sampai mabuk. Ayo! benar-benar mengerikan peristiwa itu, Kijuru Sunggi. Kau tentu sangat terpukul. Iya. Aku benar-benar merasakan kepedihan yang luar biasa. Aku tidak mengira dalam keadaan keluarga dilanda malapetaka seperti itu. Ternyata adik-adikku sendiri memiliki sikap yang sama sekali tidak terpuji. Oh, mengerikan. Benar-benar mengerikan sekali. Joko Prahoro. Hanya sebuah nama. Bisa saja orang menggunakan nama Joko Prahoro, Joko Maruta, atau menggunakan nama Murti Wandawa. sesuatu yang mempuncah di dada Kamaswara. Hal yang kemudian membuat Kamaswara merasa sesak dadanya. Bayangan seseorang itu menguasai tatapan matanya. Kamaswara mencoba menghubungkan antara orang itu dengan Joko Prahoro, mencari kemungkinan adanya tali yang menghubungkan antara Joko Prahoro dengan ayahnya, yang di mana-mana meninggalkan jejak kotor perbuatan biadab. Kau tadi menyebut nama siapa, kamu suara? Sebuah nama, Murtiwan Dawa. Apa maksudmu? Orang yang bernama Joko Prahoro itu bisa menggunakan berbagai nama. Aku yakin, nama Joko Prahoro bukanlah nama yang sebenarnya. Prahoro adalah prahara. Tentu bukan sebuah kata yang baik untuk dipergunakan sebuah nama. Orang itu mungkin tampil di tempat lain dengan nama yang lain. Jaka bencana misalnya. Aku masih belum mengerti apa maksudmu. Apa yang kumaksud sudah jelas. Aku hanya mengatakan orang itu bisa berganti-ganti nama sesuka hatinya. Apakah kau mengenal seseorang yang kau curigai sama dengan lelaki yang bernama Joko Prahoro ini? Iya. Oh, siapa dia? Aku tidak perlu menyebut namanya. Aku hanya akan mengatakan bahwa orang yang aku kenal ini mempunyai perilaku yang sama dengan lelaki yang kau ceritakan bernama Joko Prahoro itu. Sama-sama suka mengumbar hawa nafsu, menodai perempuan di mana-mana, mencicipi keperawanan seolah menjadi kebutuhannya. Seolah santapan makan malam yang tidak bisa tidak harus ada. Pak, tolong kamu suara. Sebutkan siapa dia. Lanjutkan saja ceritamu, Kijuru. Setelah kau selesaikan ceritamu, aku tidak akan keberatan untuk menceritakan siapa aku. Dan aku bahkan menawarkan untuk saling bahu-membahu dalam menghadapi persoalan yang kau hadapi. Terima kasih. Ah, baiklah, aku akan melanjutkan ceritaku. Sejak peristiwa itu, keadaan di rumah menjadi tidak karuan. Aku bermusuhan dengan Ponco Birowo dan Ponco Taksongo. Mereka semakin liar dan bermabuk-mabukan. Dan untuk beberapa lama, Joko Prahoro itu tidak ada kabar beritanya lagi. Bagaimana dengan adikmu? Oh, benar-benar sebuah bencana telah menimpa Endang Rudati adikku. Aku tidak menyalahkan dia atas apa yang menimpanya. Aku sangat maklum Musibah itu bukan karena kecerobohannya. Akan tetapi lelaki laknat Joko Prahoro yang menggunakan ilmu gendam kasmaran melalui alunan serulingnya itulah yang harus bertanggung jawab. Apakah adikmu bisa melupakan peristiwa itu? Tidak. Joko Prahoro itu lagi bejat. Ia hanya mau mengisap madumu, kemudian kau dicampakannya. Lihatlah kenyataan itu, Kang Bo. Kakang Joko Prahoro, mengapa kau tuduh aku tidak suci? Kesucianku telah aku persembahkan kepadamu, kakak. Aku tidak pernah melakukannya dengan lelaki lain. Kepadamu aku telah mempersembahkannya, kakak. Kakak Joko Prahoro, kaulah lelaki yang pantas aku cintai. Aku mencintaimu, kakak. Aku mencintaimu. Untukmu, aku rela mempersembahkan apapun yang tak aku miliki. Ah. Duh Gusti. Kakak. Ah. Ah. Kang Bo jentik. Sadarlah Kang Bo. Kang Mas jatuh kahur. Gunakanlah akal sehatmu. Kang Bo Rudati. Jangan mengikuti angan-angan yang salah itu. Sadarlah Kang Bo. Joko Prahoro. Aku mencintaimu, kakang. Aku bangga karena aku mencintaimu. Kepadamu lah aku layak mempersembahkan apa yang aku miliki. Cintaku, tubuhku, segalanya, kakang. Kakang Joko, mengapa kau hanya diam saja? Tersenyumlah kepadaku, kakak. Senyummu akan menjadi api yang menyala di dadaku. Menerangi sudut-sudut hatiku yang kegelapan. Kang Joko Prahoro. Kang Bo, sadarlah Kang Bo, sadarlah. tidak ada siapa-siapa di depanmu. Sadarlah Kang Bo. Ada apa lagi yang Rudati? pikiran Kang Bo Rudati sudah tidak waras lagi Kakang Poncowati. Lihat, uh, jika tidak segera diatasi, eh, Kang Barudati benar-benar bisa gila. ya bisa gila, kakak. Uh, ah. Rudati. Uh, ah. suara seruling itu. Seruling apa? Ah. Aku tidak mendengarnya. Suaranya benar-benar indah mencabut sukma. Oh, indah sekali. Endang Rudati, kau harus segera sadar dari mimpi buruk itu. Kau tidak boleh berlarut-larut dalam cengkeraman angan-angan buruk itu. Suara seruling itu tidak ada. Kami tidak mendengar apa-apa. Suara seruling itu tidak ada, Rudati. Kakang Joko Prahoro. Gila. Hei, Rudati. Lihat aku, lihat aku. Rudati. Kakang hey. Joko Prahoro, kau suamiku. Oh, gila. Kakang, aku mencintaimu, Kakang. Rudati. Rudati, lihat. Lihat. Lihat, Rudati. Ini aku. Lihat siapa aku, ha? Nah, lihat ini. Siapa aku? Kakang Poncowati. Nah, kau dapat melihat aku dengan jelas, bukan? Lihat, ini aku. Aku, Poncowati. Tidak, tidak. Apakah ada sesuatu yang ingin kau sampaikan kepada ayah, Poncowati? Benar, ayah. Ibu, aku ingin berbicara tentang keadaan Rudati. Anak itu masih teringat pada Joko Prahoro. Benar, Ibu. Tetapi ternyata persoalannya bukan sekedar Rudati yang terpukul oleh apa yang dialaminya. Tidak, bahkan lebih jauh dari itu. Uh, maksudmu? Sebuah kenyataan pahit. Rudati menunjukkan gejala-gejala bakal gila. Jika ia tidak ditangani, ia akan menjadi gila. Benar-benar gila dalam arti yang sebenarnya, Ayah. Ia akan berjalan-jalan dengan tanpa kendali. Bahkan mungkin tanpa ingat masa lalu lagi. Joko Prahoro keparat itu ternyata benar-benar telah merusak otaknya. Akan seperti itu kan aku nantinya? Iya, Ibu. Itulah keadaan Endang Rudati. Oh. Bagaimana, Kiai? Yakinkah kau, Poncawati? Adikmu akan seperti itu. Iya, Ayah. Endang Rudati jelas menunjukkan gejala-gejala seperti itu. Baru saja Werdatin kebingungan berusaha menenangkannya. Rudati memanggil-manggil nama Joko Prahoro dengan mesra. Membisikkan nama lelaki laknat keparat itu. Seolah-olah telah menjadi suaminya. Bahkan Rudati seperti lupa kepadaku. Dia menganggap aku adalah Joko Prahoro. Benar-benar sudah tidak waras anak itu, ayah. Lalu bagaimana, Ger? Oh, ah, harus segera dicarikan seorang dukun yang mumpuni dalam bidang pengobatan kejiwaan seperti itu, Ibu. Jika Joko Prahoro telah dengan sengaja membalik cara berpikir adikku dengan menggunakan kekuatan hitam, dukun itu harus bisa menyembuhkannya. <laughs> Rudati, <laughs> Endang Rudati, <laughs> mengapa kau menemui nasib seperti itu, Ndok? Poncowati, apa kau tahu Siapa kira-kira dukun yang mumpuni yang dapat dimintai pertolongan untuk menyembuhkan adikmu itu? Uh, aku tidak tahu, Ayah. Tetapi aku akan berusaha untuk mendapatkan keterangan. Bagaimana nasib anakmu itu? Kalau benar-benar menjadi gila, Kiai. Jika Rudati gila, dan supaya tidak membuat keluarga ini menjadi malu, mungkin ia terpaksa harus dipasung.